taqabbal du'a Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada amma ba'du جناب الكرماء مشايخنا الأعزاء وعلماءنا الأجلاء wonten ngarsanipun sagunging para alim ulama para bapak-bapak kiai para ibu nyai masyayikh asatid para sesepuh lan bini sepuh Engkeng tuhu bekten engkeng kula ta'zimi engkeng dipun mulyakaken Allah pejabat pemerintah dalam semua tingkatannya jajaran muspika yang sangat saya hormati Bapak Kepala Desa para perangkat desa ketua dan anggota lembaga-lembaga desa dari unsur BPD, LBMD dan tokoh-tokoh masyarakat rekan-rekan remaja, teman-teman panitia, sahabat-sahabat banser, konco-konco santri yang saya cintai, yang saya banggakan, hadirin, hadirat, mustami'in, mustami'at, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku, ikhwah fiddin, jamaah sekalian, yang saya cintai, yang saya hormati rahimakumullah. Alhamdulillah atas rahmat Allah, atas taufik Allah, atas izin Allah. Malam hari ini saya al Fakir Anwar Zahid yang doif bersama panjenengan semua dapat hadir bersilaturahim bertolabul ilmi di majelis yang mulia dalam rangka hormat peringatan satu peristiwa besar yang mempunyai nilai historis yang sangat tinggi dalam peradaban Islam yaitu di Isra Mi'rajkannya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam Mudah-mudahan hadir kita di majelis mulia ini bisa menjadi sarana, menjadi wasilah, menjadi lantaran kita semuanya mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala sehingga hidup dan kehidupan kita senantiasa mendapatkan barokah dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Mohon maaf saya sempat terkejut tadi dipanggil MC Al Mukarrom. sik diimbui kiai. Jujur dipanggil kiai itu terasa bendol das saya. Karena sesungguhnya Anwar Zahid sangat belum layak dipanggil kiai. Kiai itu Orang yang sudah benar-benar menguasai berbagai macam disiplin ilmu agama. Sedangkan Anwar Zahid tidak iso ngaji. Pengetahuannya sangat terbatas sampai karo bocah-bocah di lokno. Yang kedua, jarene wong-wong kae sing wis pantes di celuk kiai ku nek bojone loro anek bojone ming siji ku ya ustad ngono wae kenek bojone loro baru kiai nek bojone telu syekh maksudnya syekh puji ini kalau bojone telu syekh puji ku Klengsrah, klengsreh juban, riwariwi dan pundi-pundi juban. Mau mari kutah toh. Ora gelem ati-ati kok. Lah aku lho pas nerangno bojo telu ngombene sing teko ya telu. Mau balik nek keramat iki modele ngene iki. Bon, kula teruske. Nika ten bunti pundi juban, klengsreh kalungan tas sak kepel-kepel. Bojone telu sek cilik-cilik. Pancene pinter saya puji ku nek milih bojo kuwi golek sing sek tembean-tembean ngono. bujo bojone papat iku diceluk Kanjeng. Maksudnya Kanjeng Dosa. Nah, siyen nika lak wonten Kanjeng Dosa bojone papat nek bojone luwih saka papat niku diceluk eyang heeh eyang subur nek bojo nganti 8 iku kok dadi kabeh kula nggih mboten paham manut imam sapa Imam Malik gak oleh, Imam Syafi'i gak oleh, Imam Hanafi gak oleh, Imam Hambali gak oleh, Imam Samudra wis mati sahno kakean bojo wolu e nganti awake kuru pipine kempong untune entek nate wonten sing tangleten kula nyapa yang subur kok pipine kempong untuk entek tak jawab kakean mentil Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar malam ini saya bahagia saya bangga sekaligus salut warga masyarakat Rono Wijayan Siman Ponorogo mengadakan hormat peringatan Isra Mi'raj jamaah yang hadir puluhan ribu subhanallah Iki sing teko nyang iki apa ya urip kabeh. Nyun pangapunten. Akhir-akhir niki kathah seng sing ketoke urip ning sejatine mati. Akeh wong sing jasate urip ning atine mati. Banyak orang yang jasmaninya hidup nyapa Hah? Kaget. Lah kok bodoh karo aku. Jasmaninya hidup tapi rohaninya mati Awa e urip ning atine mati. Itu sering saya sebut dengan istilah the batang melaku-melaku. Padahal saudaraku sekalian, kita semuanya tahu bahwa yang dinilai Allah dari manusia itu kan bukan jasadnya, bukan tubuhnya, bukan wajahnya, bukan zahirnya, duduk buntele, duduk wadai, duduk kesinge, tapi hatinya. Nggih napa Inna Allah la yanzuru ila suarikum wala ila jasadikum walakin yanzuru ila qulubikum wa niyatikum. Sorry, tak waca cepet. Pertimbangan pertama arpe pindah. Pertimbangan kedua tak waca arang-arang sama juga ngerti. Sesungguhnya yang dinilai Allah itu bukan wajahmu. Ayo melu nyautmu, aku ben semangat. Golek sama semangat aku yang semangat. Oke? Okay? Yang dinilai Allah itu bukan wajah, bukan tubuh, bukan jasad, bukan badan, sing banter bukan jabatan, bukan kedudukan, bukan body, bukan pawaan, bukan potongan, bukan prejengan, bukan dapuran. Tapi yang dinilai adalah hatimu dan niatmu. Hati yang bagaimana yang dapat apresiasi dari Allah. Hati yang bagaimana yang dapat nilai baik di sisi Allah. Jawabannya adalah hati yang hidup, hati sing urip. Orang itu kalau hatinya hidup, maka hidupnya benar-benar hidup. Tapi kalau hatinya mati, hidupnya tiada arti di sisi Allah, tidak ada nilai. Makanya muga-muga dulur-dulur kula sing rawuh dan majelis menika sedaya atine urip. Sehingga Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam menjelang di Isra Mi'rajkan itu dibelah dada beliau, disucikan hatinya dari kotoran-kotoran batiniah. Rasulullah sempat dibelah dadanya, dioperasi cesar disucikan hatinya itu tiga kali ketika masih berada dalam gendongan kemudian yang kedua ketika berumur dua tahun yang ketiga mau diisra mi'radkan kenapa pakai dibelah dadanya dioperasi disucikan bat, eh, eh, hatinya dari kotoran batinia apa batin Rasulullah kotor ya enggak sama sekali ini merupakan isyarat bagi umatnya mau melakukan apa saja harus berangkat dari hati yang bersih Allahumma salli ala Muhammad Ati ku lek wis mati gak ono ini. Nah, sebelum saya lanjut saya tanya tolong dijawab yang semangat, yang kompak. Pertanyaan saya ini sebagai landasan berpijak ngaji malam hari ini. Tolong yang penjenengan sampun mangertos, <clears throat> mungkin jenengan mangsuli sampun, mungkin boten usah kula terangke meleh. Mung sampun paham kok diterangke lak padha karo nguyai umbel. Wanggite sing asin niku segara tok apa piye? Wong umbel ya asin. Nguyahi segara ku ora amba. Iki ciyut tok. Ayen <clears throat> nah, dereng paham, mangke jenengan matur mawon dereng insyaallah mangke kula aturke kula jelaske sak saged-saged kula sesuai dengan keterbatasan pengetahuan kula tolong saestu yang dereng paham aja isin-isin ngaku bodoh siap siap jawab pertanyaan lek wis paham jenengan matur sampun lek dereng paham jenengan matur dereng oke okay? sampun paham tentang ati sing mati napa dereng Hmm, ketara suwe ngajine. ya wes, yen dereng paham tolong dipun pirengake. <clears throat> serius dhisik. Jamas yo. ati sing mati yo, ya iku ati sing ora urip. Lho napa keliru omongan kula? Ati sing mati ya iku ati sing ora urip. Nyapa kok ora urip? Sebab Nyapa kok mati sebab Nyapa kok ora urip sebab Nyapa kok mati sebab Nyapa kok ora urip sebab Padha bentone Ati mati niku mergi boten wonten setrume mbuh konslet mbuh lepet, dot, mulok gak nok setrume terus mati oke saya kasih contoh Misalnya ada lampu, ini lampu masih baru, baru beli dari toko dari Wong Bojonegoro anyar gres. Templekkan ke wadah listrik ya bojonegoro. Iku loh. Apa? Ayo pitingan kayak lambemu. Dicopkan ke pitingannya listrik. Kelek. Terus murup nyala. lagi berarti pitingan itu ada setrumnya sekarang sama ada lampu baru masih baru beli dari toko gak pedot lampu nih mumpung durung dibantah ini gini gini sama lampu ini dicopkan istamen yang boleh ngomong yang penting faham rak yompon ya ke pitingan listrik celek lah terus ndak nyala mendrip-mendrip aja enggak ini berarti pitingan tuh nggak ada setrumnya Nah, hati manusia juga begitu. Ada hati dicopkan, ditemplekkan ke sambungan iman, takwa, amal solih, akhlakul karimah, majelis-majelis dikir, majelis sholawat, majelis taklim, pengajian, kok hatinya nyaut Nah itu berarti hati yang ada setrumnya Itu hati hidup Ada hati Dicopke yang Pitingane iman, takwa, amal soli akhlakul karimah Yang majelis-majelis zikir Yasin, tahlil, manakib, solawat Yang majelis-majelis taklim, pengajian Kok nggak nyaut babar pisan Iku berarti hati gak ono setrume Allahumma sholli ala Muhammad ati niku nek wonten setrume, ati niku nek urip bengi-bengi ngeten iki pireng wonten pengajian, mangkat wis budal gak peduli ana urusan apa penting ngaji. Niku mergo ana setrume. Tapi ati nek mboten wonten setrume, mati bengi-bengi ngeten iki pireng wonten pengajian, dijak mangkat karo koncone. Mbak ana pengajian, ayo mangkat, Mbak. Takon dhisik, tekok dhisik, sing ceramah sapa? Nek ceramah enak yo ya mangkat ngaji. Lah nek ceramah ora enak yo ya wani ndelok Joda Akbar. Engko rak yo ya keri ceritane iki wayah rame-ramene ceritane Ratu yang tepak ngamuk iki. Niku atine mati, sapa ngomong apal? Nganggitmu sing ana TV-ne omahmu tok ngono kok. Omahku yo ana TV-ne kok. Oke, okay, saya kasih contoh lagi yang udah sering saya sampaikan di bulan baleni. Banyak ini contoh gampang difahami. Misalnya ada radio. Terus radio ini dicolokkan mau dicopkan gak oleh. Nek ganti colokkan ya dilokke wis gak nyawang sampean. Ganti mrene. luwe seger sebelah kene kok. ini radio dicolokkan ke stop kontak listrik itu loh celek terus power itu dipetek tombol itu tek ditekan bunyi nah takon aku ki radio urip nopo radio mati mati nopo urip kurang semangat mati nopo urip urip wis mulai rondo cerdas ini. tak tinggal dilu eh mulai cerdas nah, saya kaya ada radio sama dicolokkan ke stop kontak listrik celek nah terus ditombol powernya cetek kok nggak bunyi kemersek kayak enggak iki berarti radio mati oke wes tambah cerdas nah, demikian pula misalnya ada warga masyarakat Rono Wijayan yang cangkemnya mohon maaf ngapunten banget terlalu kasar nggih yang congornya malah nemen pun ngapunten kula pun siap resiko kula diarani kasar kosro kula siap resiko umpama gak diundang meleh ten mriki mboten nopo golek nggon liyane pokoknya ikunya lah disambungkan ke setrum afdolud Dikri. Nah, kok nyaut <clears throat> melumuni lah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah niku berarti tutup mati napa urip mati napa urip urip sambungke meneh nyang setrum istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara nyaut muni astaghfirullah hal azim astaghfirullah hal azim niku berarti tutuk tutuk urip sambungke meneh ten kene sallallahu alaihi nabi Muhammad Nah, sing nyaut sholawat ngono iku berarti tutuke. Eh? sekarang ada warga masyarakat Ronowijayan yang cangkemnya Iya jadi itu cocotnya jadi disambungkan ke setrum afdolul zikri lah kok to itu berarti cocotnya sambungke nanggone setrum istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara ngowo hai berarti cangkeme sambungke nang sallu ala nabi Muhammad gak nyaut solawat berarti cangkeme oke sekali lagi ono wong Rono Wijaya desa lain gak boleh ngiri misalnya pagi-pagi sekitar jam 4 disambungke nang setrum wassalamu alaik Ya imam al-mujahidin Cerekal, tangi langsung wadus bersih pakaian rapi gak minyak wangi siap-siap berangkat sholat jamaah subuh nang masjid nyang musola iku berarti wong sing banter wong <clears throat> sip adik-adik sip. Kemudian ada orang Rono Wijayan sini, pagi sekitar jam 4 lebih 20 menit. Sambung ke nang setrum. Assalatu khairum minan naum. Lah kok malah kelon? Urip bapak mati? masuk mati sok kelon. Sing urip nih niku atine ma atine ma atine maneh atine atine ati sing mati ku ati sing ora obah tesih emut sing kula aturke sien ten jenengan niku salah satu tandane urip iku iso obah apa wae Kapan nise iso urip berarti ise. apa wae kapan nise iso obah berarti ya ise. apa wae kapan wis ora iso obah berarti wis Ibu-ibu bojo zaman saya iso obah <laughs> berarti saya urip eh sate gak iso obah berarti wis gak urip ati sing mati ku sing gak iso obah Allahumma sholli ala Muhammad mendengar disebut asma Allah hatinya sama sekali gak gerak Gak ono obahe babar pisan. Iku atine mati. Kan ketika hati hidup ila dzukirallahu wajilat qulubuhum disebutke asmane Allah niku atine gemeter. Ada suasana getaran di hati setiap mendengar disebut asma Allah. Adik kerungu disebut ke asmane Allah gak gemeter hati nih mati nih. Perlu dicas Iya iya, tulisannya nggak C A S H tuh. Oh nek ces iku terus eling perawan nguyuh engko. Makanya tak waca dicas iku. Konotasinya itu lo beda. Mendengar dibacakan ayat-ayat Al-Quran sama sekali nggak ada gerakan di hatinya, gak obah, nggak ada tambahan keimanan. Emang hatinya mati. Mendengar disebut asma Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Agelem maca selawat iku ya atine mati. Mendengar kumandang azan sama sekali nggak merasa terpanggil krungu adzan yo gak rumangsa duwe kewajiban yo gak gelem nglakoni sembahyang iku atine mati krungu adzan duhur yo gak ngreken krungu adzan nasar yo gak moro krungu adzan maghrib yo gak teko krungu adzan isya yo ndak diparani krungu adzan subuh yo ndak diparani Sing nesu, ye karepe wong Rono Wijayan. Tak celuk wayang zuhur gak teko, tak celuk wayang asar gak moro, tak celuk wayang magrib yuk gak teko, tak celuk wayang isya yuk gak teko, tak celuk wayang subuh gak teko. Sing nesu akhirnya azan jam 09.00 isuk. Timbang ya apa-apa ora ana sing teko jam 09.00 isuk azan dipolke pokoke speakere pol ban bantere. Allahu akbar Allahu akbar Wareng azan jam 09.00 isuk ini wong patang desa iki mara kabeh. Ngamuk demo ana sing nggo pentungan barang. Oh sing ngajani dilok-lokke. Kang sampean iki apa edan po? Ora wayahe azan jam 09.00 isuk azan sak banter-bantere. Jare sing ngajan, sing edan iki sampean kabeh kuwi lho. Wong tak undang wayah duhur gak teko, tak undang wayah asar gak teko, tak celuk wayah maghrib gak moro, tak celuk wayah isak gak moro, tak celuk wayah subuh yo ya ora teko. Bareng tak celuk jam songo isu ora wayahe lah kok teko kabeh. Ayo sing edan iki sing azan apa sing teko? Ya padha edane. Termasuk sing ngrungokke iki ya katut edan. Sapa ngomong sing cerita katut edan? Suwun suwun ya suwun. Pokoke ngono, ati sing mati kuwi ngono kuwi. ngango nganggo Quran ya gak obah, dielingke asmane Allah gak obah, dielengke asmane Kanjeng Nabi gak obah, dielengke nganggo pengajian ya gak obah. Atine mati. Lah saniki pripun supaya ati sing mati niku iso urip? supaya menungsone bener-bener urip. Dawaul qulub allati tamut bi dzikril hayyil ladzi la yamut. Ora ngerti to sampean. malah amin jare. Anggite ah, angger Arab amin ngono kok. Wong iki dalil kok amin. Sembuh, mbah. Aku kuwatir meneh-meneh nek iso lunga haji. <laughs> Tepakane wong Arab tawa. Eh, saya amin amin saya amin. <laughs> dipisui barang misalnya tepak lewat nyenggol bokongnya wong Arab diloke teben let Iku artinya kurang ajar ya. Amin amin saya amin. Allahumma shalli ala Muhammad. Dawaul qulub allati tamut bidzikril hayy ladzi la yamut. Obatnya hati yang mati ialah dengan berzikir kepada zat yang maha hidup yang tidak mati selamanya yaitu Allah Subhanahu obate ati sing mati supaya dadi urip iku kelawan zikir marang zat kang moho urip kang ora bakal mati selawase yaiku Gusti Allah mangane sing sregep zikir dawuhe Allah ngeten fadhkuruni alkurkum washkuruli wala takfurun sing nyaut me ibu-ibu tok sing lanang gagah-gagah ngono tapi kok loyo kui jenenge nafsu besar tenaga kurang mangkane nyauto bro muni Allah nu gak iso apa Falkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun Nyauti ngono ae ngenteni dikongkon Bon ngeten Fadkuruni al Dawa Gusti Allah Berzikirlah kalian kepadaku Maka aku akan berzikir pada kalian Sebutlah selalu namaku Maka aku juga akan selalu sebut namamu Ingatlah kepadaku Maka aku juga akan selalu mengingatmu Gusti Allah ku kari sampeyan tergantung sampeyan Sampeyan piye Gusti Allah ya piye ngono. Lho, modelmu kok kaya gak percaya. Dalam hadis kutsi Allah mengatakan, "Wahai hambaku, wahai manusia, termasuk kuwabes yang tekan kene iki, Ketika kamu datang mendekat kepadaku sejengkal, sakilan, aku akan mendekat kepadamu sehasta, sak depo. Ketika engkau datang kepadaku sambil berjalan, aku akan lebih cepat lagi datang kepadamu sambil berlari. Gusti Allah modele ngono kuwi, sak titeni nane. Ngono kuwi. Dalam hal zikir juga begitu. Zikirlah kamu kepadaku, aku juga akan zikir kepadamu. Kamu sebut namaku, aku sebut nama kamu. Kamu ingat aku, aku juga ingat kamu. Kamu nggak ingat aku, aku juga nggak ingat kamu. Enak tiga makna coro ponorogo, awakmu lu Eling nyang aku, gua aku yo ya eling nyang awakmu. Ngono, nek awakmu gak eling nyang aku, aku yo ya gak eling nyang awakmu. Lah nek elingmu nyang aku akeh, elingku nyang awakmu yo ya akeh nek elengmu nang aku ming elengku elingku nang awakmu ya ming sithik. awakmu eleng terus nyang aku, aku ya eleng terus nang awakmu. Lene awakmu gak tau ngelengi aku babar bisa, aku ya gak ngurus rupamu. Bojo ne metu. Salah e ngundang wong bojo negara. Mangkane ya, mangkane. Wong biyen niku nek ngelatih putra put nyapa to lengene gue lo kedawan bro ana kengene umek wae kok aku tuh tahu kalau kamu tuh udah rindu banget sama aku kan aku udah agak lama sih nggak ngaji ke daerah Ponorogo aku ngerasa kok kalau banyak yang merindukan aku Embo. lo nek gak rindu nyapa mbok rewangi ngeleset-ngeleset kaya ngono. Ana sing petingkringan ngono Awas ngeblak lo Bro. Wong biyen niku nek nglatih putra-putrane dikir, anak sik cilik-cilik niku lho. Mpun dilatih zikir kersane atine urip, uripe bener-bener urip. Diparingi dolenan. Dolenane mboten kados anak-anak sakniki sik cilik-cilik dolenane HP. Mboten. Anak-anak biyen sik cilik-cilik dicekeli dolenan tesbeh. Lek ngarani lo tesbeh. Saya pinter zikir, tesbeh kuwi donga, maknane cita-citane ben netes kabeh. Biyen lak ngoten. Saiki diarani tesbe, lek duwe harapan, keinginan, cita-cita tasbih mentas kabeh duwe utang duwe tanggungan tasbeh tuntas kabeh duwe musuh duwe rintangan ono alangan tasbeh tatas kabeh angel lho nggathuk-gathuke ngene iki angel sing larang kan ngene iki to sing garai larang Pun, niki ana cerita, mun sering kula cerita kaitan pundi-pundi, cuma jenengan dereng nate kula critani. Barokah wong dikir sampean supaya Sergep zikir. Iki ana kejadian, tapi ngapunten nggih, rondo tebe. Kedadiane niku rondo ado ning gone Kairo. Garo Kairo. Mesir Mesir. Mesir ku yo kulone balong. Pokoke teko balong nek becak paling yo ya telung tahun pitung sasi. Ini ceritanya gini, mohon maaf, ada seorang pemuda eh mbok gak dikatek kok ada seorang pemuda lagi jatuh cinta sama cewek. Ya. Cie, cie, cie. Mohon maaf, ini memang urusannya anak muda. Orang ngaji itu yang muda juga harus disentuh, yang muda juga harus dirangkul. Yang ya, biar yang muda pun semangat ngaji. Ngaji bukan hanya konsumsinya orang-orang yang mudah mampu kuburan. Bukan yang muda pun harus disentuh, harus dirangkul biar makin semangat ngajinya. Maka ini yang saya ceritakan ini urusannya anak muda. Yang udah tua mohon maaf banget, masa Anda udah lewat. Ini ceritanya ada seorang pemuda lagi jatuh cinta sama cewek cuman gak imbang si cewek tuh cantik banget cantik jelita sedang si pemuda buruk rupa Uh, saya ngedok jan wayu kemrusuke boy aduh aduhai imut yahud bahenol menol menol, saya mau kebelenok kementok kementok kemantok kemolek kinyis kinyis mingis mingis mau mentang moblong moblong belongor monyor monyor bahenol denok denok debleng. wes jangan ayu temenanan. Lah sedangkan si pemuda ku wajahnya ya semek sekoyok ini ini gila. iki lah. Wis pokoke angger urip ngono Sangger urip ana bekane ya wis. Halo, Bro. Sehingga ini cinta sang pemuda nggak diterima sama tuh cewek, cintanya nggak dibales, cintanya ditolak, bertepuk sebelah kaki we. Wah pokoknya SMS yang nggak dibales, nelpon nggak tahu diangkat, kirim salam yang nggak direken, tahu ngongkon koncoy lo malah dinyek. Terus pokoknya ah, akhirnya si pemuda ini yo melas, longsong, cintane wis kadung temenanan, cintane wis kadung sekonyong-konyong. Iku jane cinta piye to wiko kok sekonyong-konyong Seakan-akan nggak bisa hidup tanpa dia. Namanya orang lagi kasmaran, Arab nyapo-nyapo ketok ketok anway. Mau makan teringat padamu, mau tidur teringat padamu, mau apapun teringat padamu kekasihku. Namanya orang lagi kasmaran, lagi jatuh cinta, Nyang dindi yo ketok-ketoken wae. Kemanapun ada bayanganmu Dimanapun ada bayanganmu Di setiap waktuku ada bayangmu Kekasihku oh, Eh, karena cintanya nggak diterima Karena cintanya ditolak Ini pemuda Al ngeyelu Wes nekat dia nggak patah arang dia nggak putus asa kudu kena wate ewang eh, Rono Wijaya no. dia dua prinsip ngene kalah rupo menang dupo ngono rupo kalah dupo menang kalah donyo menang dongo kalah duit menang wirid cinta ditolak nah, kuwi sing salah gak tepak aja dukun bro sing bertindak kiai bro kiai santri ngomoro yang dukun itu santri kepet jenenge uang ini lo, moro yang dukun sepisan percaya ambek dukun pisan wae lo. percaya nang dukun ngomoro yang dukun Wih petang puluh dino lo sholatnya ora diterima lene petang puluh dino sholatnya ora diterima hukume biye. wong telung jumatan berturut-turut ora salat jumat wae dihukumi kafir kok petang puluh dino mbane kafir Makane aja ngora nyang dukun jenenge dukun ya bodoh ya pikun. Kiai bro sing bertindak, kiai santri yo. Oke dijawab, kiai bertindak, oke? Sing banter lek semangat aku ya semangat, zaman gak aku ya gak kok. Banter nggih? Yo cinta ditolak. Nah ngono, aku seneng itu, tujuanku kiai-kiai ku ben payu. Sik, woi. Kuwi saya ngarep ngemis engko dhisik. Engko tak solawatan, mandek. Woi. Lungguh. kue kue, sing nyekeli kotak kuwi lho, lunggu. urung ana komando kementos. Melaku aku mudun tak tinggal ngalih. ganggu konsentrasi ya kok. Wes, nanti bangane gula mbok kene dukun atau dikene kiai. Kena ge ngramut santri. Iki santri morone nyang kiai. Curhate yo nyang kiai, njaluk tulung. Sowan, asalamualaikum. Waalaikumsalam. Sowan kiai, mlebu mlebu. Nggih, yai, nggih. Bareng mlebu terus dikongkon lungguh. Lungguh kono lungguh sik. Nggih yae kula lungguh. Hmm. <coughs> Lungguh. Biasa nang daleme Yai ora akeh santri to. Sing bagian khodam ladeni tamu. Ana tamu terus disuguhi ngombe. Bareng wis disuguhi ngombe <coughs> terus karo kiyaine diutus ngunjuk. Ngono nang diombe dhisik kuwi. Ngapunten Yai, kula remenane kopi yo Yai. nek unjukan ngeten iki kula mboten pati remen Yai. Dados nggih nyun ngapunten sanget Yai menawi mboten wonten kopine mboten saged dangu niki mangke kula. Iya. Aku cerita kok. akhirnya terus Kiai kuwi ngutus santrine sing bagian khodam, "Eh, leh, leh, leh, gaweke kopi timbangane ora dhewe. Gaweke." Nah, santri kuwi nek diutus karo kiai mangkat gaweke yo mbole panitia kene Lah sampun. <clears throat> Kalih ngentosi kopine teko. Iki pemuda iki ditekoki karo yai. Yo, ya, sik karo ngenteni kopine. Saiki tak takoki. Ana gawene apa? Sampeyan kok mrene iki ana perlu apa? Ngapunten yai kepareng matur. Ya halus wong Rono Wijayan no. Kan turunane bangsa halus Kepareng kula badhe matur yai. Ya ya ana apa? Mekaten yai. Bolongan niko tresno sangat kalih lare estri. Cuma tresno kula mboten ditampi ya ibu ditolak. Kula SMS nggih mboten dibalas. kula telepon nggih mboten diangkat. Kula kirimi salam nggih mboten direken. Kula nate ngengken kanca kula niku malah dinyek ya. Padahal kula nggih niat saya ya badhe kula nikah larene. Kula nggih badhe tanggung jawab, kula janji kula mboten saged gesang lek mboten kalih piyambakipun. ibon. Kulo nyuwun tulung dateng Yai pripun carane supados larestri niku purun nampi cinta kulo purun nikah kalih kulo. Wong Yai itu tulung. Yen iya, jawab wis yo. Wis pokoke yo mandika urusan mburi. Sing penting yo. Yo. <laughs> ya ben mantep to sing jaluk tulung. Yo. Cuma syaratnya sampeyan kudu nurut. Nggih Yai, kula nurut. Kudu mantep. Nggih Yai, kula mantep. Kudu yakin. Nggih Yai, kula yakin. Temen, nggih Yai kula temen. Ya wis sapa jenenge bocahe? Sulastri Yai. Sing mbok senengi mau nggih Sulastri Yai. Umpamane iki. Sulastri nggih Yai. Ya wis, iki tasbih cekelono. Kowe mlebu kamar iki. Puteren tasbih iki zikira. Sebuten jenenge bocah wedok sing mbok senengi mau sak okeh-okeh. Aja mandek-mandek leh mu nyebut jenenge yen durung tak dodok lawange iki. Nggih, ya, Dadi dikengken mlebet kamar, dibetani tasbih, ken muter kalih zikir, nyebut namine lare estri sing ditresnani wau. Sulastri, sulastri, sulastri, sulastri, sulastri, sulastri, sulastri, sulastri, sulastri, sulastri, sulastri, sulastri, sulastri, Ha oleh mandek-mandek yen durung didodok lawange. Niku persyaratan kok. No. Akhire pun dilebetke kamar. kalih yai. Pun bon, begitu melebet kamar diputani tasbih terus pintunya ditutup. Jebret. Lare niki wong pancen mantep, khusyuk, yakin, ikhlas, langsung metenteng madhep kiblat. Tasbih diputer wer wer wer kotak kotak kotak wer wer wer kotak kotak kotak wer wer wer kotak kotak kotak karo dikir sulastri sulastri sulastri sulastri sulastri sulastri sulastri sulastri sulastri wer wer wer kotak kotak kotak sulastri sulastri sulastri wer wer wer kotak kotak kotak sulastri sulastri sulastri wer wer wer kotak kotak kotak sulastri sulastri sulastri wer wer wer kotak kotak kotak kotak sulastri sulastri sulastri nah, ini ceritane wong mantep subhanallah wa bihamdih subhanallahil azim Bapak Ibu dulur-dulurku sedaya boten dangung Wono bocah wedok namu no yai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sapa ya? Kula Sulastri yai. Ora suwe kaya panitia gaweke kopi ngene iki kesuwen. Iki bilu ngono wis teko. <laughs> Ya Allah. Melebuan dok, melebuan dok, melebuan. Nggih yai, nggih yai, nggih. Eh, sampean nunggu. Sampean nunggu. Nggih yai. Wes. Ana apa? Ana apa? Maksudku pas ben jangkep rukun Islam limo, Engko leh nerangke ku ben gampang. Allahumma sholli ala Muhammad. Wes, bareng bocah wedok mau lungguh didangu kali yai. Ana apa, Nduk? Nyun pangapunten Yai. Kula menika rumangsa dosa, rumangsa salah. Sesuk nduk sik. Ora perlu nangis ana apa kandha-kandha napa. Ngeten Yai, wonten lare jaler. niku cinta kalih kula niate nggih sae kula badhe dinikah ki ambek badhe tanggung jawab cuma cintane kula tolak yai saben SMS mboten kula bales nelpon nggih mboten kula angkat kirim salam mboten kula reken malah nate ngengken koncoe kula nyek kula rumangsa kedusan yai padahal larene nggih sae nggih kapten masjid pancen rupane ya ora bejaji Rambutnya yo nyerotok nyerotok jemburis ngono. Tapi wong larene niku sae kok nggih tukang azan, nggih gelem selawatan, nggih khotaman Al-Qur'an nggih nderek. Kula rumangsa salah ya, kula rumangsa kedusan wonten laren niate sae ngoten kok kula tolak. Dukun niki wau kados wonten sing narik kula dikengken mriki menawi yae pirsa larene. Kula sakniki matur ten panjenengan kula purun yai dados garwane. Kula ikhlas dinikah larene. Masya Allah cosbleng. Lha iki bocah lanang sing nang kamar mau sek zikir terus sulastri sulastri sulastri wer wer wer kotak kotak kotak sulastri sulastri sulastri wer wer wer kotak kotak kotak sulastri sulastri sulastri wer wer wer kotak kotak kotak tower sian bocah wedok mau lho ditakoni kiai kowe temenanan nduk sampean nduk nggih yai kula saestu yai kula saestu ya wis ya wis eh enteni no kene dilu lungguh wis akhire terus iki sing nang jero kamar iki di dodok lawange karo kiai. Subhanallah jamaah sekalian saking mantepe, saking khusyuke, saking ikhlase leh zikir, lawang diketuk itu gak denger. Mboten kepireng pau bangga zikir terus sulastri sulastri sulastri wer wer wer kotak kotak kotak sulastri sulastri sulastri wer wer wer kotak kotak kotak sulastri sulastri sulastri wer wer wer kotak kotak kotak. Lah mergo gak krungu akhirnya ambek yai digedor sing luwe banter lawange ajur ya wis mikir sing nempui gak ya panitia Nah, wong gak krungu kok alon-alon. Yo banter. Bu ngono ku yo ya sik panggah ora krungu oh, saking mantepe Sulastri Sulastri Sulastri wer wer wer kotak kotak kotak Sulastri Sulastri Sulastri wer wer wer kotak kotak kotak masyaallah nah berhubung gak krungu Yai paham. Wah iki jelas saking mantepe bocah iki saking yakine bocah iki sampai tak gedor lawangi lo ora krungu. Terus yai bertindak, limbangane ora krungu. Dobrak kae le kesuwen ngono. <laughs> Ora kerungu Dobrak pintunya. Dar. Begitu pintu itu menga Ya. Mengawi loh. Eh. Ya ini terus oh, pantes nih ora kerungu dan nek zikir ya ambek gobek gobek sulastri sulastri sulastri sulastri sulastri sulastri sulastri sulastri saking mantep. Mohon maaf. Ngono ku saiki ya ana sing ngilok-ngilokke. Apa dikir ana nganggo gobek-gobek bareng nyapong. Dikir yo dikir ora usah nganggo gobek-gobek. Wong sing ngusil-usili senengane ra ngono kuwi. Wong kula nggih gadah majelis dikir lek malam Senin legi ten pondok. Nu jamaah kadang saking mantep iki dikir nggih kalih gobek-gobek. Lho, lho, lho, lho, lho, lho, lho, lho, lho, lho, lho, lho ana sing ngilokke nyapo zikir nganggo gobek-gobek akhirnya jamaah nggih kula ulangi eh lek ana sing ngilokke sampeyan ya sama ngomong gobek-gobekku dhewe nyapa kowe geger lha wong gobek-gobekku dhewe sing gobek aku lho lah kok kowe geger emang masalah buat lo eh jamaahku po winter jawab emang masalah buat lo ngono lu kena wae oleh wae to zikir ambek gobek Ambek manduk-manduk manggut-manggut ya oleh. Ambek sirahe diumetke diputer. Allah, Sing ora oleh ku nek dikir ambek jotosi koncone. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Allahu akbar. Ora oleh. Wong oh, saiki ku senengane usil kok. Eh. Halo? Halo? Mboten usah didamel rame, didamel geger nyapo geger perkara ngono kuwi. Wong selawatan ya dilokke. Lak saniki selawat niku lak kaya niki wau to, beto terbang. Nggih. Apik napa apik niku? Sae napa sae niku? Kan nyemangat ke lari-lari tambah semangat mergo rebanane ana terbang. Ngono kuwi diloke. Lah nek ngiloke yo gatelke kuping. Ngapa iku? Solawatan nganggo ngeplaki terbang. Lak gatel nyang kuping. Ngiloke ngeplaki terbang tak warah bocah-bocah jawab timbang ngeplaki ndasmu aku yo. Rak yo wis bener to. Wong nyatane ngene lho, bocah-bocah sing solawatan kalih ngeplaki terbang, akhlake niku nggih sae-sae kok dadine. Taman naute ngertos, ana tawuran antar grup solawat pun tau grup. Eh? Apa ana? Padha grup selawate terus teman-teman apa ana? Mangkane akhlaknya api, Ono grup selawat terus ngombene irengan. Eh. Eh. Irengan rapopo tapi irengane kiai kopi. Nek diombe marake eh, melek. Lah nek irengane bocah-bocah kayak nek diombe marak eh, ngene. Nek irenge irengane kiai lek diombe marake. Eh? Hmm, <laughs> makane tak coba eh. ae. Waduh. Sing kanan niki kopi biasa. Cemeng. Sing kiri niki kopi susu. Kula ngombe yang paling boten remen niku kopi susu. Menurut saya itu minuman yang paling nggak jelas. Gak jelasnya gimana? Lah kopinya ngajak melek, susunya ngajak turu. Minuman paling gak jelas sih. Karuan susu-susu tok ono karuan turu. Bismillahirrahmanirrahim. Pikiranmu aja sing enggak enggak enggak. Orang genah nah, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Gua om Ben ya ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bon, tekan di mau. Mergo gak krungu ya. Gobek gobek kok susu bareng. Dikir ini ambek gobek-gobek. <clears throat> Mantep kok. Terus ben dilokke sing ora-ora ben ben. Ini terusan. Nah, terus akhirnya ngeten yo yo terus diteblek bundake karo ini blok blok blok wes le pikirmu wes cukup niku dheweke isi mantep niki sulat sulat sulat sulat sulat sulat sulat sulat tau wae sulat kiai kaget ten ngajenge pun wonten yai Subhanallah. Terus diaturi karo yai didawi. Wes cukup pikirmu, ayo saiki metu. Nggih, Yai. Begitu dia keluar kamar, dia terperangah, dia terperanjak. Dia kaget, bahasa Jepangnya dia melongo. Nah, ini bang gak weruh kok melongo. Mergi ten Jawi pun wonten sinten? Iya. Ha. Melongo, ha. Ngono. No. Apa iki le? Bocah sing bocah wadon sing mbok tresnani, sing tresnamu ditolak kuwi le. Nggih, Yai. Niki Sulastri, Yai. Nggih niki lanene Sulastri, Yai. Iki sing jare arep mbok nikahi kowe arep tanggung jawab. Nggih, Yai niki Sulastri. Wes, wes ora usah nganggo ngono. Iki bocahe saiki wis ditekake mrene ambek Gusti Allah. Iki sing nekake bocahe mrene iku Gusti Allah. Saiki piye kowe? Subhanallah. Ini pemuda begitu tahu kejadian itu, seketika langsung menjungkel. Menyosop loh menyosop. Sorry, aku nggak ngerti bahasa Indonesianya. Tapi kalau bahasa yang agak-agak Inggris aku ngerti. The losor. Nah, gitu. Sujud yang ngersane Allah Subhanahu wa taala dalam sujud ini pemuda matur nang Gusti Allah ya Allah Gusti nembe kula sebut namine makhluk jenengan sing kula maksud sampun panjenengan ijabah saestu Gusti Baru ku sebut nama makhlukmu yang ku maksud telah engkau ijabah ya Allah. Nembe kula sebut namine makhluk penjenengan Sulastri Sulastri. Sulastri panjenengan dugeke mriki saestu kangge kula. Padahal niki nembe kula sebut namine makhluk penjenengan. Nopo meleh yen sing kula sebut asmane penjenengan Allah Allah Allah Allah. Mesti kula pikantuk langkung kathah. Kalau yang ku sebut namamu Allah, Allah, Allah, Allah sing teko gak ming sulastri tok. Yo Ayu Ting Ting, yo Cita Citata, yo Saskia Kote, yo Dewi Perse, yo Julia Perez, yo sahrini teko kabeh. Gak apal piye wong konco kok gak apal. Sama nusa kurang mantep karo zikir. Allahumma sholli ala Muhammad. <clears throat> niki wau zaman wis dikai contoh kali gusi Allah. Kula niki wau nyebut kopi, kopi, kopi, kopi, teko kopi. Kula nyebut kopi, kopi, kopi, ditekake kopine. Sing ngeterke panitia, tapi sing ngobahke panitia ngeterke kopi mriki sinten Gusti? niki nembe kula sebut kopi kopi kopi kula oleh kopi temenan napa meleh kula nyebut Allah Allah Allah sing oleh kula mung boten namung kopi tok ya oleh berkat ya oleh kok teko kono mantep menawa dereng. Mantep menawa dereng. Kok dereng mantep ini? Mangkane Wong iku awan zikir mesti diperhatikke kalih Gusti. Sabene kula nate maringi conto sing kemutan. Sedaya ten mriki niku ceklekep. Terus wonten mbak-mbake setunggal niku nyebut nami kula. Anwar Zahid. Liyane mboten kira kula reken. Sing kula reken nggih sing nyebut nami kula. Ada apa Mbak kok panggil aku? Apa kamu padaku? Do you love me? apa naam-naam yang lain nggak saya perhatiin yang saya perhatikan ya yang manggil nama saya yang nyebut nama saya maka ketika di keheningan malam kebanyakan manusia terlelap tidur anak melengger ono sing ngorok jenengan kok nyebut Allahu akbar pasti jenengan diperhatikan sama Allah sapa nyebut jeneng kowe oh lurah kepingin nopo to lurah oh pengen rapi maneh Allah akbar oh, iki yo bojone lu tapi suarane yo enak Quran enak lek selawat enak pantes sing melayat sok pirang-pirang nah Olga sing ngajak diulumi-ulumi sak Eh ternyata saya selidiki. Iya kaya ngandemu dulu Apa? Mesti ana ana iki, mesti ana keistimewaan kok sampai koyo ngono iki. Coba. Masya Allah, yang ngelayat itu berapa bus berapa bus lo terus aman soleh mati kira-kira sing layat sampean pirang geledekan Masya Allah. ya kok tiba ini? Olga itu seumur hidup. Gak pernah meninggalkan sholat. Shooting sepadat apapun jadwalnya. Gak pernah meninggalkan sholat. Di saat artis-artis yang lain waktu sholat itu ribet dengan jadwal syuting. Sibuk dengan syuting. Olga gak ngereken dengan sutradara. Gak ngereken dengan skenario. Pokoknya sholat tinggal ninggal Gak ngurus syuting. Sholat dan setiap malam nggak pernah meninggalkan sholat malam ceritanya kayak ngono ya kalau sampai kondisi sakit parah di Indonesia Singapura sholatnya terus berusaha jamaah hebat <laughs> Wong sing wis ngaku Islam bengkaroan ngene. Karo salat iki sembrono e. Kon salat gah wis kok wae kok wae kok wae akhirnya kan gak salat-salat sekali sholat dari ke siji usul liver wal duhri wal asri wal maghribi wal isyai royo amrillahi ta'ala Masya Allah yang kedua suwi nih jam 10 suwi-suwi wae makanya aja sampai ninggal sholat eleng mung sering kula ke sholat iso gak iso gak telat Ingatkan anak-anak kita terutama jangan sampai tidur sebelum sholat karena kalau tidur sebelum sholat alamat sholatnya amblas. Maya bunyi ini durung sholat isan nonton TV, delok TV, delok TV. Tidak ngono, mulai delok TV nanti di delok TV. Sholat hilang. Perhatikan dan penting ingatkan untuk anak-anak termasuk anak-anak umur 64 anak-anak umur bisa itu yang kedua eh Olga itu loh nek nyumbang tembene yatim piatu ngono niku mboten nate purun disebut jenenge. Apa disebut jenenge? Gak teko ini malah. Masya Allah. Terus ini iku gak galem gawe omah dhewe lek durung gawe omah wong tuwane. Nanti karo ngono ceritane. Nah kok sampe iso ngono apa ora? Mikir nanti beluk rambutnya. langsung keriting orang gitu mungkin iya, iya. nah, aku bisa bisa ngono ora karo wong aku coba nah makanya yuk saya ngapain yang wong tua temen wong tua itu ono telu siji man waladaka orang yang melahirkan kamu itu orang tua biasanya diimbui kandung Saya ngukir jiwa raga loro man zawajaka wong sing ngrabekke kamu moro tuwa iku ya wong wong padha mawon hukume wajib dimulyakake dihormati taklimi telu menhallamaka wong sing mulangi kamu gurumu kiaimu wajib dihormati dimulyake kula sakjane tesih badhe matur kata tapi keranten wayahe pindah pangapunten bon jam sebelas masak jam setengah masih maksimal jam setengah masak guys yang berita es tu mukul mukul sing kalau atur gini untuk manfaat Gula sadar atur pulang gaya kata lepati kata sila kuning bang abun dan mungkin disdoyo dinaringan berkah sahabat dan penolong sunnah hutan ala dunia wa ada gulinya dan salihah dan nabi masyafirullah ala manawina wa ala manubi sila penasaihan ajarakumullah al-fatihah اللهم اللهم بارك لنا في رجب شعبان وبلغنا رمضان برحمتك ومغفرة ورضوان يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا دائم الاحزان يا محول الاحوال حول الاحوال الاحوال وعوني في مقوم الدنيا عن جد المتعال يا مفتاح الباب اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من شر عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم إنا نسألك الخير كله ما بك ما شر كله ما من بيده الخير كله اللهم لك الحمد لله والشكر وأنت المستعان وبك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا